ada tiga tokoh mereka disebutkan oleh beliau di sini. Ada namanya Abdurrahman bin Muljam. Dan ini akan membunuh Ali nantinya. Jadi yang membunuh Ali adalah orang Khawarij ini. Kemudian ada yang kedua Al-Barak nah, bin Abdullah dan Amr bin Bakr At-Tamimi. Tiga orang ini. Mereka membincangkan keadaan kaum muslimin dengan semangat. Bagaimana kita selamatkan Islam ini? Dengan cara ini, pemerintah begini bunuh saja. Ini Pokoknya bicaranya masalah bunuh. Gitu kan? Jalan keluar tidak ada penyelesaian dengan solusi, diskusi nggak ada. Melihat permasalahan apa tidak ada. Pemahamannya secara zahir saja. Salah bunuh, selesai. Gitu kan? Akhirnya ketiga orang ini sepakat <clears throat> lebih baik kalau begitu kita bunuh saja orang-orang yang menjadi penyebab umat Islam jadi pecah. Maka Ibnu Maljam tadi berkata, saya akan bunuh Ali Al-Barak mengatakan, saya akan bunuh Muawiyah. Amr bin Bakar berkata, saya akan bunuh Amr bin As. Bayangkan yang mereka kejar ini sahabat-sahabat Nabi. Yang Nabi puji semua gitu kan. Kita mau bunuh saja ini. Jadi mereka anggap diri mereka lebih pintar daripada para sahabat. Padahal Al-Quran turun kepada para sahabatnya. Lalu kemudian mereka semua selanjutnya sepakat, berjanji dan berikrar tidak akan mundur apapun risikonya hingga mereka berhasil membunuh sasarannya masing-masing atau mereka yang terbunuh. Lalu mereka menyiapkan pedangnya dan mulung-murinya dengan racun. Mereka sepakat bahwa tanggal pelaksanaan rencana mereka mau membunuh sahabat kawan. 15 Ramadhan Di bulan Ramadhan mau membunuh. Dan tiga-tiganya menganggap membunuh tiga sahabat ini adalah pendekatan diri dengan Allah. Bayangkan jahilnya. Gimana caranya? Sahabat yang melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup turun wahyu, kepada mereka turun Al-Quran lalu kita anggap mereka kafir gitu kan gimana ini kan? kemudian <coughs> mereka sepakat menjalankan rencana mereka 15 Ramadan tahun 40 Hijriah setiap orang harus <coughs> setiap orang harus menghabisi orang yang menjadi sasarannya setelah itu masing-masing dari mereka berangkat ke kota sasaran dari kotanya ke sasaran-sasaran tersebut ringkas cerita Ibnu Maljam yang terbilang salah satu dari suku Kindah pergi ke Kufah. Dia tidak mengatakan apapun kepada saudara saudara yang di sana karena khawatir rahasianya terbongkar. Di Kufah terdapat 10 orang Taim. Ya. Ar-Raba di antara mereka seorang wanita yang bernama Kitam binti Astajnah. Ali telah membunuh ayahnya dan saudara laki-lakinya dalam perang An-Nahar. Jadi pada saat terjadi dibunuh oleh Ali radhiyallahu anhu yang di pinggir sungai tadi, Salah satu yang terbunuh adalah ayahnya perempuan ini namanya Kitam. Dan anak ini sudah terpengaruh dengan pendapat ayahnya mengatakan Ali kafir. Karena perempuan ini marah, maka dia <coughs> ketemu dengan Ibnu Maljam. Ibnu Maljam lalu kemudian tertarik dengan kecantikannya. Tanpa tahu kalau ini juga adalah Khawarij. Kemudian mereka ngobrol lah. Ibnu Maljam menyampaikan beritanya. Kata Kitam, saya sangat mendukung masalah itu karena Ali telah membunuh ayah saya. Dia telah kafir. Fitnah tersebar. Maka mereka pun akhirnya menikah dan sepakat untuk membunuh Ali. Mereka mengaturlah strategi dalam masalah ini. Akhirnya <clears throat> Ibnu Maljam sempat bicara untuk mau menikahi Kit'am. Apa keinginanmu? Dia menjawab 3000 dinar atau dirham seorang hamba sahaya, seorang wanita dan nyawanya Ali bin Abi Thalib. Kata Sikit Am, kalau kau mau nikahi saya, kasih itu. Maharnya termasuk nyawanya Ali. Aneh-aneh ini. Ya. Yang masuk di akal gitu. Ya mungkin kita sekarang susah untuk menjangkau itu ya. Apanya kok bisa terjadi? Ngapain bunuh orang ini? Tapi ada subhanallah orang seperti itu. Ibnu Maljam pun mengatakan, ini adalah maharmu. Saya akan kasih itu. Adapun Ali, maka aku tidak melihatmu menyebutnya untukku sedangkan engkau menginginkanku. Maka dia berkata, carilah kelengahannya. Artinya, kalau Ali memang saya sudah inginkan. Kalau tadi uang 3000 dirham, hamba saya itu penyanyi apa segala, itu kan memang tidak ada hubungannya dengan saya. Artinya cuma kau sendiri yang mau. Tapi kalau Ali juga saya mau memang dasarnya. Kita cari kelengahannya. Maka pada saat mereka melihat ya, Ali ternyata salah satu tradisi beliau waktu di Kufa, setiap subuh, setiap subuh sebelum azan itu beliau selalu keliling bangunkan orang yang bisa dijangkau untuk sholat subuh berjamaah. Itu tradisi Ali radhiyallahu anhu. Ibnu Maljam pun akhirnya mengetahui kejadian tersebut lalu kemudian dia berfikir untuk mengintai Ali pada saat subuh dan tepatnya hari Jumat. Subhanallah, orang yang mati hari Jumat apa? Bebas dari siksa kubur. Hadis sahih riwayat Bukhari. Belum lagi dia sahabat Nabi, dijamin masuk surga, gitu kan? Kemudian hari Jumat subuh tanggal 15 Ramadan tahun 40 Hijriah maka keduanya tadi ini laki-laki dan perempuan Ibnu Maljam dan perempuan tadi si Kit'am itu mereka mengintai Ali pada saat Ali keluar ingin sholat subuh kemudian Ibnu Maljam pun menghantamkan pedangnya ke ubun-ubun Ali sambil berkata hukum itu milik Allah bukan milikmu juga bukan milik kawan-kawanmu maka orang-orang yang sedang berada di masjid pun terkejut mendengar itu karena Ali pas masuk masjid kan gelap begitu dipukul ubun-ubunnya Ali berdarah jatuh sambil dia teriak orang ini teriak Akhirnya orang ini pun dikeroyoki oleh kaum muslimin pada saat itu dan akhirnya dihukum. Dikisos. Sementara Ali sendiri pun tergeletak dan akhirnya beliau dalam keadaan kritis dan beliau meninggal karena pukulan Ibnu Maljam tadi. Kata para ulama, salah satu yang membuktikan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Ali, ya, Ali surga, Ali mati syahid. Tadi gelar-gelar awal yang kita sebutkan di awal pertemuan, gitu kan? Ternyata didapatkan karena si Ibnu Maljam membunuhnya. Sisi lain ini ke, ini janji Nabi kepada Ali dan Ali betul mati syahid dan sisi lain berarti membuktikan Ibnu Maljam dalam keadaan salah. Ya kan gitu. Karena jaminan mati syahid kepada Ali ada dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya dia pun dikisos ya. Dan pemahaman ini tetap saja menyebar di sekitar Irak karena tidak semua di antara mereka yang menyembulkan atau memunculkan dirinya pada saat itu. Maka Ali pun akhirnya meninggal dunia dari hasil pukulan tadi. Dikatakan oleh para ahli sejarah Abdullah ibn Mal Abdurrahman ibn Maljam menikamnya di Kufa pada hari Jumat bulan Ramadhan, menyisakan e, melewati kurang e, sisa kurang lebih 13 malam dari Ramadhan. Ada yang berkata malam 21 tahun 40 Hijriah. Ali sempat bertahan dua hari, Jumat dan Sabtu, Lalu meninggal di malam Ahad dalam pendapat yang lain. Tapi pendapat yang lain juga mengatakan dia meninggal pada hari Jumat itu dan dimandikan oleh kedua anaknya Abdullah e, di kedua anaknya dan juga Abdullah bin Ja'far. Al Hasan pun anak beliau radhiyallahu anhu ajmain mensolatinya dan memakamnya di waktu subuh. Al Hasan bin Ali berkata, "Wahai manusia, kemarin kalian telah berpisah dengan seorang laki-laki Orang-orang sebelumnya tidak mendahulunya dan orang-orang sudahnya tidak menyusulnya. Maksudnya orang pasti akan meninggal juga. Rasulullah SAW mengirim pasukan lalu beliau menyerahkan panji kepadanya. Maka dia tidak pulang hingga Allah memberikan kemenangan kepadanya. Jibril di tangan kanannya, di kanannya dan Mikail di kirinya. Dia tidak meninggalkan emas dan perak selain 700 yang dia sisakan dari gajinya dan dia siapkan untuk membeli seseorang pelayan. Jadi di sini maksudnya pernah ingat waktu saya sebutkan di riwayat Abu Bakar atau Umar kalau tidak salah ya. Di salah satu peperangan pernah Nabi SAW mengatakan di kanannya Ali Jibril dan di kanan di sebelah kirinya Umar adalah Mikail. Di salah satu dari dua orang ini ada malaikat yang mendampinginya. Jadi dengan ini maka berpulanglah Ali radhiyallahu anhu ke rahmatullah dan juga